serta cinta kasih yang penuh liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Bulan dari, aku mencintaimu Bulan. Aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Aku berjanji Bulan, bahwa aku tidak akan menyakiti cinta kita. Aku berjanji di bukit perinduan ini. Aku juga mencintai Kang Batara. Dan aku berjanji di bukit perinduan ini bahwa aku tidak akan pernah mengkhianati cinta kita. yang menghadang di depan kita. Didukung artis-artis terkenal, Ferry Fadli, Ivone Rose, Anna Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Kita tinggal di negeri di balik awan. Di mana letaknya negeri itu indah? Di seberang lautan ini. Dengan siapa dia tinggal di sana? Kata orang. Dia tinggal bersama adikku yang kedua. Adikku itu laki-laki. Namanya laki Tandu. Ikutilah episode ke-14. Negeri di balik awal. Negeri di balik awal. Negeri di balik awal.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 Naskah karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-28 ini didukung para pemain Ferry Fadli sebagai Batara, Riani sebagai Rana Dewi, Eli Burhan sebagai Nyisepi, Yeyen sebagai Ati, Anak Sambayon sebagai Mak Rompang, Aswin sebagai Rakit Tanding, dan pembawa cerita Neni Sumardi.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 Lalu di antara mereka terjadi kesepakatan bahwa Hunta memberikan uang panen lada kepada Gandini. Sementara hasil panen itu akan didapat Hunta dua purnama lagi. Takkan tanpa sengaja, Gandini telah melihat keahlian Hunta memainkan ilmu kungfu yang dimilikinya. Ketika terjadi perkelahian di rumah makan dengan beberapa orang jagoan pelabuhan. Di tempat lain, Mak Rompang kembali datang kepada istri Parta yang sedang hamil. Mak Rompang bermaksud akan bersembunyi dalam diri perempuan itu sehingga istri Parta sangat ketakutan. tidak akan bisa memanggil siapapun, Ati. Karena rumahmu ini sepi. Suamimu sedang keluar rumah. Akan kau apakan aku? Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya akan bersembunyi di dalam dirimu. Jangan, aku tidak mau. Aku tidak mau. <laughs> Kenapa tidak mau? Bukankah kalau aku bersembunyi di dalam dirimu, kau akan punya kawan? Tidak, aku tidak mau. Kenapa tidak mau? Kenapa kau takut melihat aku? Karena kau bukan manusia, kau siluman. Hah? Siapa yang bilang begitu padamu? Ini sepi yang bilang padaku. Hmm, perempuan itu laki. Jangan dekat kemari. Kalau kau mendekat, maka akan kau keluarkan jimat pemberiannya sepi. Keluarkanlah. Aku ingin melihat jimat pemberiannya sepi itu. Baik. Aduh, di mana jimat itu diletakkan ke Farta? Ayo, Mana jimatmu itu? Cepat keluarkan. Tunggu. Celaka. Jimat itu tidak ada. Jangan mendekat kemari. Aku harus mendekatimu supaya aku bisa mencarikan jimat itu untukmu. Menceritlah supaya aku mudah menerkamu. Jangan di seperti es. Kalau kau berani membukakan pintu itu, maka kau akan kucekik. Kau rupanya Rompang. Aku sudah menduga sejak tadi. Kalau kau berani dekat lagi, maka perempuan ini akan mati. sepi, tolong aku. Ah! Tenang, Aki. Dia sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Kau akan selamat. Nisepi, lepaskan aku. Tolong, ah, Aduh, terimalah bagianmu malam ini, Rompang. Ya! Dia sudah hilang. Aduh, perutku ini sepi. Seperti ada yang memukul perutku. Tidak apa-apa. Kau hanya kaget. Itu sebabnya perutmu terasa sakit. Aduh, aduh. Dengan perlahan-lahan, Nisepi menidurkan Atik di atas tikar yang bersih. Sementara perempuan hamil itu masih memegangi perutnya. Setelah menunggu agak lama, maka sakit yang dirasakan Atik mulai hilang perlahan-lahan. Sehingga keduanya puas. Tapi sayang, Ati maupun Nyisepi tidak tahu bahwa mak rompang hilang masuk ke dalam perut Ati, sehingga itu yang menyebabkan perut perempuan itu sakit. Lalu mak rompang berdiam diri di dalam perut yang sedang hamil itu. Kini marilah kita tinggalkan Nyisepi dan Ati. Kita beralih jauh ke seberang lautan, ke negeri di balik awan, tempat Batara sekarang berada. Di sana tampak taman istana yang bagus dan luas sekali. Sementara Rana Dewi sedang berjalan di halaman istana sambil memperhatikan bunga-bunga yang tumbuh subur.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 Hanya sayang Rana Dewi tidak ramah padaku. Bahkan tampak dia begitu benci. Tapi apakah aku juga suka pada dia? Ah, rasanya tidak. Aku ingin bertemu dengan Wulandari, bukan dengan Rana Dewi. Ah, Rana Dewi kemari. Dia asik melihat bunga-bunga yang sedang mekar. Dia tidak sadar kalau aku ada di sini. Ah, dia bukan Rana Dewi. Dia Wulandari. Jalannya, cara dia mencium bunga, tingkah lakunya, semuanya. Semuanya mirip bulan dari. Nah, nah, nah, dia semakin dekat kemari. Eh, oh, Kang Batara. Oh, nah, betul kan. Dia memanggil aku Kang Batara. Eh, kenapa dia pergi? Oh, bunga mawar yang baru saja dipetiknya terjatuh. Ah, tunggu. Tunggu sebentar. Ada apa? Ah, bunga mawarmu terjatuh. Ini? Terima kasih. Kenapa dia begitu? Dia sepertinya tidak suka padaku. Wulan? Wulandari, tunggu. Nama saya bukan Wulandari. Uh, maaf, uh, tapi tunggu dulu. Ada apa? Uh, saya mohon maaf karena selalu memanggilmu dengan nama Wulandari. Mau kan kamu memaafkan saya? Sudah tahu kan nama saya? Uh, namamu Rana Dewi bukan? Iya. uh, <laughs> saya selalu salah menyebut namamu. Lain kali jangan salah. Oh, iya iya. Maaf. Saya harus kembali ke tempat saya. Oh, iya iya. Mirip, mirip sekali. Tapi sayang, dia bukan Wulandari, tapi Rana Dewi. Hmm. Mau kemana, batal? Saya sudah tiga hari di sini, Raki. Sudah cukup lama saya di sini. Sedangkan yang saya cari tidak ada di sini. Kau mencari kita bukan? Iya, untuk itu, saya tidak mau lagi merepotkan di sini. Sehingga hari ini saya putuskan akan pergi meninggalkan negeri yang indah ini. Siapa yang bilang merepotkan, Batara? Saya yang bilang. Nah, saya mohon diri. Dan saya mengucapkan terima kasih. Karena selama saya di sini, saya sudah diladeni dengan sangat baik. Sebenarnya aku tidak mau hal ini terjadi. Karena aku sudah bilang padamu bahwa kau boleh tinggal di sini sesukamu. Bahkan sampai seabad pun kau boleh tinggal di sini. Maka kalau kau berniat untuk meninggalkan negeri ini, Aku tidak suka. Tapi saya ingin melanjutkan perjalanan saya, Raki. Banyak hal yang belum saya kerjakan. Terutama mencari obat untuk guru saya. Untuk itu izinkanlah saya meninggalkan negeri ini. Kalau aku bilang tidak boleh? Berarti kau sudah menelantarkan guru saya. Guru saya pasti sedang menunggu-nunggu saya. Dia butuh obat. Dia sedang sakit parah. Ya, apa boleh buat. Aku juga tidak mau disesali. Bahwa karena aku tidak mengizinkanmu, maka gurumu tidak mendapat obat yang kau cari. Jadi kau mengizinkan aku pergi, Raki? Ya, silakan. Ah, terima kasih. Saya belum pernah bertemu dengan seorang raja yang bisa saya anggap sebagai teman sendiri. Hanya kaulah, sehingga saya tidak perlu basa-basi dengan segala sesembah. Untukmu memang tidak berlaku tata cara seperti itu. Karena kamu sudah aku anggap sebagai kawan sendiri. Betul-betul kawan sendiri. Terima kasih. Saya berangkat, Raki. Dan sampaikan salam saya untuk Rana Dewi. Kenapa tidak kau temui saja Rana Dewi untuk berpamitan, Batara? Saya selalu salah sebut kalau berhadapan dengan dia. Sehingga dia marah pada saya. Untuk tidak menyinggung perasaannya, sebaiknya saya tidak menemuinya. Ya, baiklah. salamu akan aku sampaikan pada adikku nanti. Terima kasih.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 Sejak tadi aku berusaha keluar dari kerajaan ini, tapi tidak bisa. Aku tetap berkeliling-keliling di halaman istana yang luas ini. Nah, itu pintu gerbang halaman istana. Kenapa sejak tadi tidak aku lihat? Nah, nah, nah. hilang lagi pintu gerbang istana ini. Padahal tanding bilang pintu gerbang istana ini adalah seperti yang aku lihat tadi. Kenapa dayang ini berlari-lari ke arahku? Maaf, Raden. Saya mengganggu. Ah, ada apa, Dayang? Saya disuruh oleh Raden Ayu Rana untuk menemui Raden di sini. Rana Dewi? Iya, Raden. Apa ada yang akan disampaikan Rana Dewi kepadaku? Raden Ayu Rana Dewi kasihan melihat Raden karena Raden berjalan berputar-putar sekeliling halaman istana ini sejak tadi. Ah. Iya, sejak tadi aku bingung mencari jalan keluar istana ini. Apakah ada yang tahu pintu gerbang untuk keluar dari istana ini? Tahu, Raden. Tapi saya tidak berani mengatakannya. Karena harus seizin Den Ayurana atau Gusti Raja. Apakah Den Ayurana Dewi akan memberitahu padaku pintu keluar istana ini? Mungkin, Raden. Di mana Den Ayurana sekarang? Ada di Kaputren. Apakah boleh aku ke sana? Boleh, Raden. Karena Den Ayurana Dewi telah mengizinkannya. Baiklah. Nanti aku akan ke sana. Bagaimana Dayang? Wah, Jin Ayu Batara itu sangat gagah. Saya belum pernah melihat laki-laki segagah dia. Bahkan pangeran-pangeran pun tidak pernah punya wajah setampan dia. Kalau soal ketampanannya, aku sudah tahu. Tapi bukan itu yang aku tanyakan kepadamu, Dayang. Oh, uh, maaf Raden Ayu, saya sudah salah. Yang aku tanyakan, apakah dia akan kemari? Iya, Den Ayu. Batara akan kemari. Di mana kau temui dia? Di halaman istana, Den Ayu. Dia berputar-putar sejak pagi tadi. Wah, kasihan saya melihatnya, Denayu. Baiklah, aku akan tunggu dia di sini. Iya, Denayu. Maaf, Denayu. Sejak tadi saya sudah menyiapkan air mandi Denayu dengan campuran kembang mawar dengan kembang melati. Apakah aku harus mandi lagi, Dayang? Sebaiknya begitu, Denayu. Supaya Denayu bertambah segar dan bertambah harum. Rasanya tubuhku sudah harum. Bau kembang setaman, Dayang. Tapi sebaiknya Den Ayu mandi lagi supaya lebih segar. Baiklah. Rana Dewi lalu masuk ke dalam kolam yang cukup besar. Di dalam kolam itu sudah bertaburan kembang mawar dan kembang melati. Sekeliling tempat mandi itu tercium bau yang harum semerbak. Tidak lama, Rana Dewi masuk ke dalam kolam. Lalu dia berenang ke sana kemari di dalam air yang jernih dan harum. Rana Dewi berenang bagi ikan duyung yang sedang dalam kasmaran. Apakah aku boleh masuk ke dalam kaputren ini? Tidak boleh, Raden. Kalau Raden tidak keberatan, silakan tunggu di sini. Sebentar lagi Den Ayurana akan menemui Raden di sini. Baik, akan aku tunggu di sini. Permisi, Raden. Iya, iya, iya. Oh, aku tidak boleh masuk ke dalam kaputren. Tapi di sini bagus. Tempat ini rupanya sudah disediakan untuk menerima tamu Rana Dewi. Eh, yuk,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 yang indah. Sementara hawa sejuk bertiup perlahan-lahan. Di bawah sana tampak jurang yang dalam seolah-olah tak berdasar. Namun pemandangan sangat indah bila diarahkan jauh ke depan.